Kisah waktu Nabi kita Muhammad SAW umur 12 tahun ikut dengan Abu Talib, Abdul Muta, ikut dengan Abu Talib pamannya ke negeri Syam untuk dagang yang ketemu dengan pendeta yang masyhur dari Nasrani. Pendeta ini kemudian melihat waktu kafilah Abu Talib tunduk berhenti, pohon yang ada mereka bernaung itu tunduk seperti menutupin mereka. Dalam riwayat lain dikatakan awan mengikuti kafilah ini. Dan dia tahu pada saat itu ya, ada nabi yang akan keluar di jazirah Arab. Maka dia undang semuanya makan, begitu masuk di dihidangkan makan, eh, orang pendeta ini lihat-lihat terus. Bahira namanya ya. Bahira ini melihat-lihat semuanya, nggak ada ciri-ciri kenabian. Mereka tahu betul ciri kenabian itu. Allah mengatakan dalam Al-Quran, terutama orang-orang Yahudi, ya ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu benar sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Yang terjadi adalah pada saat itu si pendeta ini bilang sama kelompoknya Abu Talib ini, masih ada nggak yang tidak ikut makan di sini? Kata mereka masih ada satu orang, Nabi Muhammad SAW. Karena dia masih kecil, ya tradisi orang dulu anak kecil nggak boleh makan sama-sama orang tua. Nanti selesai baru dikasih suruh jaga barang di luar pendeta ini pergi ketemu lalu memanggil Nabi SAW dilihat cirinya ternyata dalam Taurat dan Injil ini betul-betul disebutkan matanya, alisnya, rambutnya, keturunannya nah, ini tuh. seperti antum kalau ikut kemarin tablik akbar Talha bin Ubaidillah ikut nggak ini kemarin? Hah? ibu-ibu yang jawab di belakang ikut ini berarti di sini gaib semua ini laki-lakinya mentang-mentang ada di YouTube nggak hadir ya Akhirnya si pendeta ini mengatakan, saya tanya kamu, ditanya kepada Nabi SAW, umur 12 tahun. Saya tanya kamu atas nama al dan Uzza. Siapa itu Lat dan Uzza? Patungnya orang-orang Quraisy yang paling dihormatin. Kalau sudah pakai nama ini gemetar orang Quraisy, takut dikutuk. Harus jujur. Kata Nabi SAW, jangan kau sumpah dan tanya saya dengan nama itu, saya tidak suka. Sudah ada ciri, kok bisa anak kecil faham nih? Lalu dia mulai mengatakan wahai anak kecil izinkan saya melihat pundakmu dibuka baju Nabi SAW ditemukan ternyata ada tanda kenabian semua Nabi itu ada seperti daging tumbuh di pundak sebelah kanan warnanya merah dikelilingi oleh bulu gitu kan semua Nabi punya ini hanya Nabi jangan lagi ada yang mengaku soalnya kita di Indonesia ini ahli betul dalam nah, luar biasa baru keluar model sudah uh di pasaran sudah banyak Tiba-tiba saja sudah muncul. Sekarang ikan dari plastik. Luar biasa. Nggak ada negara buat kayak kita nih. Telur dari plastik bagaimana bisa ini? Luar biasa ini. Semoga Allah kasih hidayah gitu kan. Ini cuma ciri kenabian dan Nabi Muhammad alhamdulillah nabi terakhir. Jadi sekarang kalau ada yang ngaku dia tempel-tempel daging sudah bukan nabi. Waktu dilihat Buhaira ini, Bahira langsung mencium pundak Nabi SAW dan mengatakan kaulah dia. Di bawah Nabi SAW bertemu dengan kelompok tadi, ya pamannya Abu Talib dan kelompolan kafilah itu. Lalu kata pendeta ini, <coughs> Bakhira, siapa walinya orang ini? Dia nggak bilang siapa ayahnya. Siapa walinya, penanggungnya? Kata Abu Talib, saya ayahnya. Kata pendeta ini, tidak mungkin kau ayahnya. Bayangkan mereka tahu ya. Dan kalaupun kau benar walinya, kau pamannya bernama Abu Talib. Kaget dia, tidak pernah disebut namanya. Kata Abu Talib, dari mana anda tahu? Dia bilang, anak ini telah ditemukan, telah disebutkan dalam kitab kami. Namanya dia Muhammad dan juga nama lainnya Ahmad. Nama ayahnya Abdullah meninggal pada saat dia masih enam bulan di perut ibunya. <laughs> Bayangin. Orang ahli kitab sudah tahu ceritanya. Orang Mekah nggak ngerti nih. Dan ibunya meninggal pada saat umur enam tahun, sekarang dia berumur sekitar 12 tahun dan kamu pamannya Abu Talib yang menaunginya. Injil menyebutkan lengkap dengan Taurat itu. Kaget Abu Talib. Dari mana anda tahu? Inilah manusia yang ditunjuk oleh Allah sebagai nabi terakhir. Bawa pulang sekarang anakmu. Ponakanmu ini. Ada saksi bahasan. Apa kata dia? Karena kalau orang-orang Yahudi tahu dia turun. Dia tu keluar dari turunan Arab pasti dibunuh. Gitu kan? Seperti itu.